Mereka meyakini bahwasanya Isa alaihissalam ialah Allah atau anak Allah atau satu kesatuan dari tiga kesatuan yang diistilahkan oleh mereka dengan Trinitas. Ini kalau khonafidin azakumullah tiga pendapatnya kaum Nasor. Bagian mereka punya keyakinan bahwasanya Isa alaihi salam Allah. Sebagiannya lagi punya keyakinan Ibnullah. Anaknya Allah. Sebagian lagi punya keyakinan Salisu Salah. Satu kesatuan dari tiga kesatuan. Dan tiga-tiganya dinyatakan kafir oleh Allah Taala. Ta'ala Allahu amma yakuluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat anak dan tidak ada seorang pun bersama Allah dari sembahan selainnya. Kalimat mattakhadallahu min waladin membantah Eh, keyakinan sebagian mereka Isa ialah Allah Kalimat wa ma kana ma'ahu min ilah membantah sebagian mereka yang menyatakan Isa ialah salisu salasah. قال رحمه الله تعالى فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله maka harus mempersaksikan bersyahadat bahwasanya Isa ialah hamba Allah dan utusannya ala ilmin wa yaqinin bi annahu dengan mengilmui dan meyakini bahwasanya Isa ialah milik Allah tabaraka wa taala khalaqahu min unsa bila zakarin Allah tabaraka wa taala menciptakan Nabi Allah Isa dari seorang wanita tanpa laki dari seorang wanita tanpa lelaki. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Inna mathal Isa 'inda Allah kamathali Adam." khalaqahu min تراب thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Nabi Allah Isa di sisi Allah Taala seperti permisalan Nabi Allah Adam. Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian Allah mengatakan tentangnya kun jadilah. saya kun maka jadi. Dari kalimat khalaqahu. Dari kalimat khalaqahu Allah menciptakannya menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam makhluk walaysa bikhaliq. Dia seorang makhluk bukan pencipta. Marbubun walaysa birabbin dia itu diatur, bukan zat yang mengatur. nah Nah. Falaisa rabban wala ilaha. Maka Isa itu bukan Rob, bukan Tuhan, bukan pula sembahan. Kalau dia makhluknya Allah Taala. Subhanallah yang amma yushrikun. Maha Allah dari apa yang mereka sekutukan. Qala ta'ala. Fasyarat ilaih. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Dari kalimat ini Abdullah pernyataan langsung dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ketika beliau masih dalam gendongan Maryam alaihissalam masih bayi menyatakan ini Abdullah sesungguhnya aku ialah hamba Allah tabaraka wa taala membantah secara langsung prinsipnya orang-orang Nasara yang menuhankan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Wa qala Allah mengatakan, "La yastankifal masih an yakuna 'abdan lillah ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا Al-Masih yakni Isa alaihissalam tidak pernah merasa gengsi, tidak pernah merasa enggan untuk menjadi hamba Allah, ayyakuna abdan lillah sebagai hamba bagi Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Isa alaihissalam abdun walaysa bima'bud. Dia seorang hamba, bukan zat yang diibadai. Nah. Wa yashadul mu'minu aidha bibuqlani qauli a'daihi yahud dan jika seorang mukmin harus bersyahadat harus bersaksi menyaksikan kebatilan batilnya ucapan musuh-musuh Nabiullah Isa dari kalangan bangsa Yahud yang menyatakan annahu waladu baghiyyin sesungguhnya beliau ialah anak jajah la'anahumullah semoga Allah melaknat mereka Kalimat ini karena khanabitina azakumullah menunjukkan bahwasanya la'nul kuffar umuman juz. Melaknat orang-orang kafir secara umum itu diperbolehkan. Dengan tanpa person, dengan tanpa menunjuk orangnya, dengan tanpa fonis. Al-Yahud la'anahumullah. Atau An-Nasara la'anahumullah. Atau Al-Kafirun, Al-Kuffar la'anahumullah atau al-musyrikun la'anahumullah. Ada Yajuz. Diperbolehkan kepada Filipina azakumullah dengan nas hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Sallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan masjid mereka sebagai eh, eh, yang menjadikan kufuran nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mal'un. Ada ya juz. Paham ya? Ada pun la'nul mu'ayyan, melaknat orang kafir secara fonis. Fulan bin Fulan la'nahullah. Fafi khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada pun orang yang mati ala kufris fayajuz. Ya, Fir'aun la'nahullah. Abu Jahal la'nahullah. Yajuz. Adapun orang yang masih hidup dari kalangan pihak kufar, orang kafir yang masih hidup, apakah boleh laknul ma'ayyan melaknat orang kafir yang masih hidup secara ta'yin, secara fonis? Juga ada khilaf. Allahu a'lam bishawab. Fala yasihhu islamu islamu ahadin maka tidak sah Islam seseorang hatta yatabarra'a min qawli ta'ifataini jami'a sehingga dia berlepas diri dari ucapan dua kelompok ini semuanya fi Isa alaihissalam tentang Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam nah harus berlepas diri dari al-Yahud wan Nasara contoh ini khanawitin azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya al-muslimun wasatun bainal adyan al muslimun atau al islam wasatun bainal adyan bahwasanya Islam kaum muslimin itu kelompok pertengahan kelompok yang tengah-tengah di antara agama-agama yang ada sementara yang lainnya tarafan naqiban Dua ujung yang saling bertentangan. Ekstrim kanan melawan ekstrim kiri. Ekstrim kanan namanya torofun. Ekstrim kiri namanya torofun. Kalau musana namanya apa? Tarafani. Tarafani. Dua ujung. Dan naqiwan yang saling bertentangan. Wal Islam tengah-tengah. Dalam bab yang lainnya, kalau azakumullah. juga demikian. Dalam bab bersuci. Orang-orang Yahudi, kalau mereka itu buang air kecil atau besar, kemudian najisnya terkena pakaian mereka, maka mereka memotong pakaian tadi. Yang kena para najis potong, gunting sama mereka. Buang. Tamam? Keras ya. Hulu. Sementara orang-orang Nasoro buangnya sembarangan. Pipis celana, ya, soalnya yang nggak bersih, agak kotor Nasoro itu. Nama? Wal muslimun pertengahan. Kalau ada bagian mereka atau baju mereka terkena barang najis, tidak digunting, tidak boleh dibiarkan, tetapi dicuci bersih, kemudian dipakai lagi. Masya Allah. Contoh lagi yang lainnya. Dalam sikapi para istri yang sedang terang bulan, sedang haid. Kalau orang-orang Yahudi, mereka menyatakan atau meyakini kalau sang istri itu datang bulan, maka tidak boleh makan bareng dengan mereka, tidak boleh serumah dengan mereka, sehingga istrinya harus tempat yang khusus tempat pengasingan selama datang bulan. Begitu. Adarnya, apalagi tidur bareng, makan bareng aja tidak mau, serumah aja tidak mau. Ada Yahudi. Paham? Kalau orang Nasara, hah, tidak peduli. Walaupun dalam kondisi setengah bulan, dia diempat juga. Paham ya? Adapun kaum muslimin, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka wasatun, sang pertengahan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah, yakni berkumpul suami istri, lima maksudnya. Selain itu boleh, makan sarangnya boleh, serumah ya boleh, tidur bareng ya boleh, berjumbu ya boleh, tapi tidak boleh sampai tingkatan jima. saya bayna tarafain, pelang pertengahan di antara dua ujung yang bertentangan. Ada Islam. Mahum. Demikian pula ya khanafitina azakumullah, ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadith, as-salafiyun, wasafun bainal firaq. Kelompok pertengahan, kelompok yang adil di antara kelompok-kelompok sempalan yang ada. Wa ada ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tamam al-sunnati wal jamaah wasafun bainal firaq kama anna islam wasafun bainal adyan. Masya Allah. Paham ini? Adapun pembahasan di ahli sunnah dan telah lewat pembahasannya dalam kitab dalam kitab Syarhul Wasitiyah. Nah. قال رحمه الله تعالى ويعتقد ما ما قاله الله تعالى فيه dan seorang mukmin harus meyakini apa yang diucapkan oleh Allah Taala tentangnya yaitu annahu abdullahi wa rasuluh bahwasanya Isa alaihissalam ialah hamba Allah dan utusannya. Ada mafhumun insyaallah ta'ala. Qaulu wa kalimatuhu Nabi Allah Isa itu ialah kalimat Allah. Maksudnya kata beliau, "Innama summiya Isa alaihi salam kalimatahu." Sesungguhnya Nabi Allah Isa salam disebut dijuluki dengan kalimat Allah. Maksudnya liwujudihi fi qawlihi kun. Dikarenakan Nabiullah Isa itu wujud, ada, terlahirkan dengan ucapan Allah kun. Allah mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah Nabiullah Isa. Sehingga dikatakan kalimat tubuh. Kama qalahu salafu minal mufassirin. Sebagaimana dikatakan oleh salaf dari ahli tafsir. Oleh ikhwan sudah dilihat dalam tafsir Tabari. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fi Raddi al-Jahmiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Ar-Raddu al-Jahmiyah. Al-kalimah allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun Kalimah yang Allah lemparkan kepada Maryam ketika Allah mengatakan kepada Isa kun jadilah Fakana Isa bikun. Maka Isa itu terlahir dengan kalimat kun. Walaysa Isa huwa kun. Dan Nabi Allah Isa bukan kun tadi. Tadi bang, Saya nggak paham, right? Oleh. Walakin kana bikun. contoh dalam lain. Walakin bikun kana. Tetapi Nabi Allah Isa itu terwujudkan, terlahirkan dengan kalimat kun. Sekarang kun ini Allah Isa apakah firman Allah Taala? Hah? Jawabannya kun di sini ialah firman Allah Taala. Jadilah. Allah Isa dilahirkan, diwujudkan dengan kalimat kun tadi. Maka anak Isa dikun walaisa huwa kun. Tadi paham ya? Mafhum. Sehingga pengertian bahwa itu, Isa ialah kalimatnya ialah dilahirkan, diciptakan dengan kalimat Allah kun. Amin. Apa artinya kun? Jadilah. Qala rahimahullahu taala fakun min Allah taala qaula. Maka kun itu dari Allah sebagai firman-Nya. Ai annahu min kalamillah. Kun di sini ialah termasuk kalamullah. Walaisa kun makhluqa. Dan kun itu bukan makhluk. Kalamullah laisa bi makhluk. Paham ya? Kalamullah firman Allah tabaraka wa taala bukan makhluk. Sebab kalamullah ya ikhwan sifatun min sifatih. Satu sifat dari sifat-sifatnya Allah tabaraka wa taala. Wa sifatuhu tabi'atun li dhatih. Sementara sifat-sifatnya Allah tabaraka wa taala itu mengikuti zatnya. Mafhum? Ada paham? Nah. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى maka dustalah orang-orang Nasara dan Jahmiyah atas nama Allah. Mereka berdusta sama Allah dalam perkaranya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Hada huwa. Paham ini? Paham Nah, qaulu. Alqaha ila Maryam قال ابن كثير رحمه الله تعالى خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم Yakni maksudnya Allah menciptakan Nabiullah Isa dengan kalimat yang mana Jibril alaihissalam diutus dengannya kepada Maryam. Fanafakha fiha min ruhih. Maka malaikat Jibril alaihissalam meniupkan pada, pada Maryam dari ruhnya bi amri rabbih azza wa jal dengan perintah Rabbnya azza wa jal. Fakana Isa fi idznillah azza wa jal. Maka jadilah Nabi Allah Isa itu dengan izin Allah tabaraka wa taala. Fahuwa nashi'un 'anil kalimah maka Nabi Allah Isa itu terwujudkan dari kalimat tadi. Allati qala lahu kun. Itu kalimat yang Allah ucapkan tentangnya kun fakana. Maka jadi Nabi Allah Isa itu. والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام dan roh yang diutus membawa kalimat tadi ialah Jibril alaihi salatu wassalam intaha Masya Allah Allah bi nazakum Allah sehingga kalimat wa anna Isa Abdullah wa rasuluh persaksian bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah makhluk yang diciptakan dengan kalimat Allah kun yang di uh, ditiupkan oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Maryam dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Hada mafhum insyaallah taala. Wa ruhun min ada pun pembahasan wa ruhun minhu ya ikhwan mabhadun tawil. Tamam? Ada rincian di situ Ikhwanuddin azakumullah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah taala. Naktafi insyaallah taala. Cukup sekian saja dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan yang lain. Bagaimana kenyataan yang bahir sekarang ini? Kelihatannya mereka juga menjaga kebersihan Nasara. Apakah itu hukum umum atau mereka sengaja menyembunyikannya? Kebersihan apanya ini? Yang antum lihat ini bersih apanya? Man, man ibu soal. Anta. Ah. Bersih begitu. Pernah lihat? Mungkin antum melihat mereka penampilannya parlente, katanya orang apa parlente. Klemis-klemis, necis gitu. Kelihatannya kok bersih-bersih gitu. Nah, ya pernah benar bahirnya begitu. Yang dibahas sekarang bukan penampilan zahirnya, tadi itu. Kalau mau pipis langsung cur, selesai, Semua sekarang, Walai istinja, walai istijmar. Yang kemudian gaya seperti ini, khonafitina azakumullah, ditiru oleh kaum muslimin yang awam, yang juhala, yang jahil-jahil, yang bodoh-bodoh tentang perkara agama ini. Hah? Masa antum tidak pernah sekilas begitu. Ada yang berhenti di tengah jalan. Hah? Gitu. Tahu-tahu ada mobil berhenti tengah jalan ngapain? Ternyata yang di dalamnya keluar menghadap ke arah membelakangi kendaraannya langsung gitu. Sudah dimasukkan lagi. Terus Allah alam apakah mereka nasara ataukah muslimun awam sebab mana tadi an nufarriqa bainahum. Kita nggak bisa membedakan mereka semuanya. Penampilannya ya sama. Nggak ngerti ini muslim malah nasara nggak ngerti. Ketahuan kalau pas ke masjid datang. Oh, ada muslim ya. Nah iya, kalau mereka pakai peci, peci putih, oh muslim ada. Kalau mereka pakai sarung, muslim ada. Hah? Mereka kalau berjenggot, ada muslim ada. Ini ndak, lah peci putih, wala peci hitam. Hah? Wala pakai sarung, wala punya jenggot, lontos-tos. Pakaiannya kayak mereka, gimana kita bisa membedakan ini muslim atau, atau kekafir? kafir? Allah musta'an. Ba'dun nas sebagian mereka ya khanawatina azakumullah suka dengan gaya-gaya kenasorawan, suka dengan gaya keyahudian yang mereka istilahkan sekarang gaya kebarat baratan Hmm? Allah musta'an. Lihat orang-orang kufar menggunakan semir rambut ikut-ikutan nyemir. Rambutnya itu sebenarnya bukan apa, semir warna-warni gitu, agak gimana masih muda aku hitam gitu kemudian bagian ujung rambutnya atau ujung-ujungnya itu disemir semi-semi merah ah dia katanya sih kelihatan keren laki-lakinya ini perempuannya kelihatan cantik oh no no eh pala haula wala quwata illa billah nah yang paling kotor yang paling kotor itu orang Hindu paling kotor Iya lah. <laughs> Gimana Pak? Ada ah, pengalamannya Pak? <laughs> Benar, saya tak bilang dulu. Sebelum dia ngomong, saya tak bilang dulu. Allah cerita, insya Allah nggak keluar lagi. Kotornya kayak apa? Baca batu batu. Yang harus melihat di Bali. Model kotornya kayak apa? Dalam urusan seperti ini. Di kamar, di, di kamar mandi, berdiri. Langsung berhenti, cur gitu. Terus yang lainnya begitu. Yang lainnya gimana? Apa lawat? Urapan. Ah, Masya Allah. Lawat ya. Ah, tadi ini nyebutkan dua. Pertama satu. Jadi yang pertama yang masyhur di kalangan orang-orang Hindu, apalagi yang di Bali itu. Perempuannya itu karena rutin azakumullah terbiasa memang nggak pakai celana dalam. Bukan bukan lanjang bukan, ada bajunya memang. Pakai baju tapi nggak pakai itu. Fungsinya apa? Fungsinya kalau pas keluarga kecil gampang. Jadi kalau pas mereka lagi gotong, gotong apa gitu. Pengen bagian kecil, berhenti aja langsung. Cuh, langsung. Keluar, selesai, jalan lagi. pala Olah cepuk olah apa. tipisnya juga nggak disiram ada apa. Mana saya minum dulu ya. Salam. Kalau anak-anak mereka fiol, kita ngomong, dengan si Ol, pengen banget besar, diadik. Langsung, sana biar ya, di sana, terserah kamu sana. Terserah ada di mobil di mana. Di pekarangan rumahnya, samping rumahnya, belakang rumahnya, segala macamnya. Nah keluar, Fi, selesai Oh iya, enggak Fi ngomongnya. Apa gitu, selesai sudah. Selesai. Anaknya itu disuruh ruko jengking gitu, jengking gitu ya. Saya sih. Ini ente posisi ruku. Tapi kepala itu lebih rendah lagi. Begitu dipanggil kalapnya itu. Anjing dipanggil. Nah, taal. Langsung itu dilatih, Itu dilatih itu apa namanya kotoran anaknya habis TAB. Keponya dengan tiurnya ini. Hmm. Oh, Kotor ya, Pak. Yang ketiga itu kan sama tadi itu. Makanan khas mereka. Kalau mereka bilang itu rujak bukan orang pura-pura jenis rujak. Jadi kalau kita orang rujaknya pakai bumbu kacang, kalau disedayi kacang dikasih kecap, atau kalau enggak apa namanya rujak manis harus misalnya kan enak ya. Ini enggak. Jadi sudah campur semua sayur-sayur segala macam itu, itu bumbunya itu darahnya babi. Uang jadi satu kemudian ulek ulek ulek ulek ulek sebutan. Nah, Ah kata, kotornya top. Ah betul-betul innamal musyrikuna najasun. Untuk mereka ini najas hissi dan najas ma'nawi. Sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu